munkar dan nakir menanyainya yakni barakallahu fikum kalimat hatanya bukan masuk kepada yas'aluhu tetapi masuknya kepada munkar dan nakir hatta munkar wan nakir yasalu dibangunkan didudukkan hingga munkar dan nakir menanyakan kepadanya tentang iman wa syara'ihi thumma tusallu ruhuhu bila alam ditanya tentang nabinya ditanya tentang syariat ditanya tentang agama kemudian dicabut kembali ruhnya dengan tanpa rasa sakit ini untuk membedakan dari dicabutnya yang pertama kali. Ketika pertama kali dicabutnya ruh seseorang yang akan mati kemudian dicabut ruhnya, maka itu sakit. Dan Nabi menyatakan inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya yang namanya kematian itu ada sakaratnya. Ada rasa sakitnya. Tetapi ketika itu, karena itu bukan lagi kematian seperti yang awal, maka hanya dikembalikan untuk dibangunkan hingga ditanya oleh Munkar dan nekir kemudian diwafatkan kembali atau kemudian diambil kembali. Saya tidak bilang diwafatkan. Tsumma tusallu ruhuhu. Wallahu taala a'lam. Maka disebutkan untuk membedakannya dengan kalimat bila alamin. Tanpa ada rasa sakit tidak seperti sakaratul maut. Wa ya'rifu al-mayyit az-za'ir idza zarahu wa yatana'am al-mu'min fil qabr wa yu'adzab al-fajir kaifa syaa Allah. Kata muallif bahwa Imam Al-Barbahari rahimahullah dan orang yang mati tahu siapa yang datang menziarahinya ketika menziarahinya dan mendapatkan kenikmatan seorang mukmin di kuburnya dan mendapatkan kesengsaraan azab bagi orang fajir di kuburnya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-mukmin mendapatkan kenikmatan di kuburnya, al-kafir mendapatkan azab di kuburnya, maka itu warid sahih dalam Quran dan sunnah. Tetapi kalimat ya'riful mayyit az-za'ir, seorang yang mati mengetahui siapa yang menziarahinya, ini disandarkan kepada hadis-hadis yang baik. Barakallahu fiikum. Maka tidak ada dalil yang menegaskan bahwa mereka di kuburnya tahu siapa yang datang. Tidak ada. Walaupun beberapa ulama membahas bahwa mereka datang Tahu siapa yang datang, mereka gembira, mereka saling mengunjungi antara kubur dengan kubur yang lain. Semua itu tidak ada dalil. Allahumma illa manamat. Hanya saja beberapa mimpi-mimpi para ulama. Dan yang membuat pertanyaan beberapa ulama di dalam kitab Ruh yang disebutkan penulisnya Ibnu Qayyim di sana membahas masalah tersebut. Dalam keadaan gak ada dalil kecuali si fulan bermimpi, si fulan bermimpi, si fulan bermimpi. Padahal manamat tidak jadi hujjah. Al-manamat, mimpi-mimpi tidak bisa jadi dalil. Apalagi pada perkara-perkara gaib. Kita lihat syarahnya. Dari Syekh Salih Fauzan, Hafizahullah Ta'ala. Dan juga nanti akan ditambah dari Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qauluhu wal iman bi anna al mayyit yuq'adu fi qabrih. Qala yajibul iman. Kata Syekh, wajib beriman bahwa mayyit akan didudukkan, yuq'adu jalisan fi qabrihi di kuburannya. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadih dan dikembalikan ruhnya dalam jasadnya wayatihi malakan kemudian didatangkan atau didatangi dua malaikat ahaduhuma munkarun wal akhar nakir yang dijuluki yang satu dengan munkar dan yang kedua nakir yakni yang tidak dikenal dan tidak diketahui atau yang asing itu makna munkar wa nakir Artinya mungkar bukan bermakna kemunkaran. Lawannya ma'ruf adalah munkar, bukan. Tetapi dari perkara yang tidak dikenal atau tidak diketahui dikatakan asing munkar. Sebagaimana dalam hadis kisah Nabi Ibrahim, Ibrahim menyatakan tentang malaikat-malaikat yang datang dalam bentuk manusia dikatakan innakum kaumun munkarun. Kalian kaum yang munkar bukan yang jahat tetapi munkar yang asing kami nggak pernah tahu. Tapi kembali kepada ucapan beliau. Fayas'alanihi Wahadihi hiyal fitnah fil qabri Kemudian keduanya bertanya kepada orang mati yang sudah didudukkan di kuburnya Ditanya tentang man rabbuka, man nabiyuka, wa ma jinuk Wahadihi hiyal fitnah dan inilah yang disebut dengan fitnah dikubur. Jadi kalau dikatakan fitnah kubur, ini pertanyaan-pertanyaan. Wa hiya ashadda ma 'alal mayyit dan itu adalah yang paling dahsyat bagi setiap mayit dikuburnya adalah ini, perkara ini. In naja hadhil fitnah naja mimma kalau dia selamat dari fitnah ini, maka dia akan selamat setelahnya. Wa lam yanju min hadhil fitnah fahuwa halikun la najasa lahu. Tetapi kalau saat itu dia tidak selamat dari fitnah tersebut, maka dia akan binasa. Binasa yang tidak pernah ada keselamatan setelahnya. Yas'alanihi an thalath masail Keduanya akan bertanya dengan tiga pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Rabbu? Fal mu'min. Yaqulu Rabbi Allah. Adapun orang yang beriman akan menjawab Rabbku adalah Allah. Adapun munafik tidak bisa menjawab kecuali kalimat ha ha ha la adri sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu Aku cuma dengar manusia berbicara sesuatu, aku cuma ngikut. Ini Allah takdirkan orang mukmin yang bisa menjawab dengan tegas Rabbi Allah. Adapun orang munafik bagaimanapun juga dia tetap tidak akan bisa menjawab kecuali kalimat ha ha ha la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ikhwani fid din azakumullah. Tidak bisa didikte, nggak bisa diajarkan, nggak bisa dihafal. Tak bisa. Walaupun ketika hidupnya hafal. Sang munafik ini. Ketika matinya tetap akan menjawab di kuburnya dengan kalimat ha ha ha la adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku cuma dengan manusia berkata sesuatu, aku cuma ngikut. Tuma yaqulanihi ya, yaqulani lahu. Kemudian berkata lagi kepadanya, Madinu, apa agamamu? Al-mu'min yaqul dinillah, adinil ah, Islam. Al-mu'min akan menjawab agamaku adalah Islam. Wal munafiqul murtab, sedangkan munafik yang selalu ragu dalam agamanya, akan berkata dengan kalimat yang sama ha ha ha la azri. sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu thumma yaqulani lahu kemudian keduanya bertanya pada pertanyaan yang ketiga Man nabiyyu? Siapa nabimu? Al-mu'min yaqulu nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang mukmin akan menjawab dengan tegas, nabiku, panutanku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al munafiq menjawab dengan kalimat yang sama, ha ha la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Fal mu'min mu'min yusa'u fi qabrih. Maka mukmin yang menjawab pertanyaan tadi dengan tegas dan jelas maka diluaskan baginya kuburnya wa yufrash lahu minal jannah akan dihamparkan hamparan dari surga wa yuftah lahu bab ilal jannah dan akan dibukakan pintu ke dalam surga maka mengalirlah udara segar surga, harumnya surga, kenikmatan surga. Ya'tihi min ruh rauhiha wa tibiha. Rauh warihan wa tib bermakna sama, keharuman, kesegaran. Wa yan'am fi wa yun'am fi qabrih. Maka dia merasakan kenikmatan di kuburnya Kata Syekh Rabi Hafizullah bahwasanya memang ruh tadi akan dikembalikan. Kalau dia beriman akan diletakkan ruhnya fi illiyin di tempat yang tinggi. Sedangkan kalau orang itu adalah orang yang kafir maka akan ditempatkan di tempat yang rendah ruhnya terpisah dari jasadnya. Tetapi kenikmatan tadi di kuburnya dirasakan oleh rohnya dan dirasakan pula oleh jasadnya dalam keadaan kita tidak mengetahui seperti apa. Yang pasti di kuburnya akan merasakan, rohnya juga akan merasakan. Kemarin sudah disinggung bahwa di antara ruh-ruh mereka menjadi burung-burung yang hijau di bawah arus Allah yasrah atau tasrah fil jannah berkeliling di surga, bernikmat-nikmat di surga dan kemudian kembali ke sarangnya di bawah arus Allah. Tetapi jasadnya pun dikuburnya merasakan kenikmatan. Kayak apa? Wallahu taala a'lam. Kita tidak tahu. Alamnya alam barzakh bukan alam dunia. Adapun kafir wal munafiq yudayyak alaihi qabruhu akan disempitkan kuburnya akan dihimpit dengan bumi yufrash minan nar akan dihamparkan hamparan api neraka dan dibukakan pintu ke neraka tentunya kalau dibukakan pintu ke neraka akan datang panasnya neraka akan datang samumnya neraka akan datang hawa busuknya neraka Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala selamat dari syarri fitnatil qabri wa syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Doa yang diajarkan bahkan diwajibkan menurut pendapat yang sahih dari para ulama hukumnya wajib dibaca setelah tasyahud menunjukkan dalil bahwa adab kubur itu ada. Kalau nggak ada adab kubur, ada apa kita berdoa berlindung dari adab kubur? Berlindung dari syarri fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil qabr wa syarri fitnatil masih dajjal. Kenapa ada kalimat syar? Karena kata beberapa ulama dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa fitnah itu ujian yang dihadapkan pada seseorang, maka bisa lulus, bisa gagal, sehingga kita tidak berlindung dari fitnahnya, karena fitnahnya pasti datang. Tidak ada satu orang pun dikubur tanpa ada fitnah dengan pertanyaan menerobohkan, nggak ada. Fitnatul qabr pasti ada. Berarti berlindung dari apanya? Berlindung dari syarnya. Min syarri fitnatil qabri. Jangan sampai ketika kita difitnah di kubur. Marrabbuka. Man nabiyuk. Madinuk. Tiba-tiba kita tidak bisa menjawab. Tiba-tiba kita menyatakan dalam keadaan susah untuk berbicara. Ha, ha, la adri, la adri. Na'udzubillah min dhalik. Ketika itu sengsara kita selama-lamanya. Azab. Uduan wa asyia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu satu dalil. Dari sekian banyak dalil tentang isbat adabil qabr. Penetapan adanya adab kubur. Sehingga kita berlindung kepada Allah subhanahu dari adab kubur. Di samping hadis yang pernah kita baca. Ketika Rasulullah SAW melihat, melewati dua kuburan Nabi menyatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fala yastatiru min al baul wa amma al-akhar fayamshi bin namimah Ketika melihat dua kuburan tadi dalam keadaan diadab dan kata para ulama itu menunjukkan kalau keduanya adalah masih muslim. Dari mana? Pertama Rasulullah mendoakan agar diringankan azabnya. Kedua disebutkan sebabnya. Fala yastatiru minal baul. Yang satu lagi yamshi bin namimah. Ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya walaupun dia muslim belum tentu selamat dari adab kubur. Walaupun kita masih punya keislaman belum tentu kita selamat dari adab kubur. Innahum la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Bukan diadab karena perkara besar. Bala innahu kabir fi riwayah. Dalam riwayat lain disebutkan bahkan itu memang besar. Bagaimana? Apakah pertentangan? Tidak. Yang dimaksud adalah tidaklah mereka diadab di kuburnya kecuali sesuatu yang mereka anggap kecil, remeh, ternyata itu besar di sisi Allah dan menyebabkan dia diazab di kuburnya. Yang pertama tidak bersih dalam buang air. Apa? Jibrat. <laughs> Seenaknya. Tidak bersih. Kena di bajunya, kena di celananya, kena di badannya ila akhirnya. Apa akibatnya? Hah? Salatnya? tidak diterima. Apa akibatnya? Dia tidak suci badannya dan pakaiannya. Allah. Ya. Apa itu kecil? Tidak. Bala innahu kabir. Bahkan itu adalah besar. Yang kedua, yamshi bin namimah. Berjalan mengadu domba. Kamu dikatakan begitu sama si fulan. Masa? Iya, Katanya kamu begini, katanya kamu begitu. Dia jengkel, marah. Kemarahannya dikirimkan lagi ke sana. Tahu, ketika saya cerita tentang kamu, dia marah besar, mengatakan kamu ini begini, kamu itu begitu. Kemudian dia bertikai. Sang Namam tersenyum melihat pertikaian di tengah-tengah teman-temannya, saudara-saudaranya kaum muslimin. Fahadhan namam la yadkhulul jannata namam. Enggak akan masuk surga namam ada nama lain yang keren buat nama. Tahu provokator. Sama. Sama bahkan provokator kadang lebih jahat lagi, lebih besar lagi karena dia tidak mengadu domba antara dua orang, tetapi mengadu domba antar sekian suku bahkan menghancurkan sebuah negara membuat fitnah di sini, membuat fitnah di sana, membuat berita di sini, membuat berita di sana. Sampai kemudian terjadi pertikaian antara dua kelompok bangsa. Dan kemudian terjadi perang saudara. Seorang namam merusak satu hari bisa lebih besar dari apa yang dirusak oleh tukang sihir satu tahun bisa lebih besar dari apa yang dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Ikhwan ibn Azim tukang sihir minta yang ini minta kebal, yang ini minta anu minta jurus segala macam. Padahal bohong, didusai semua mereka. Tetapi dengan satu namam terjadilah bencana besar, fitnah besar, perang besar, hancur sebuah negara karena namam. Baik, terlalu jauh pembahasan. Intinya adalah hadis tadi menyatakan bahwa adabnya namam diantaranya dikuburnya sebelum nanti yaumul qiyamah dikuburnya diazab. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sebuah daun kurma kemudian dibelah dua yang masih segar kemudian ditancapkan kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diringankan sampai keringnya pohon ini atau keringnya daun ini. Ikhwani bin a'azakumullah asyahid innahuma la yu'adzaban bahwa penghuni kedua kubur ini diazab. Sudah mendapatkan dua dalil yaitu doa di akhir tasyahud dan dalil nah tentang innahuma la yu'adzaban. Ditambah lagi hadis rawahul Bukhari wa Muslim yang mengatakan di dalamnya innakum tuftanuna fi quburikum misal aw qarib min fitnatid dajjal rahul bukhari nah, rahul muslim fi sahihi an aisyah afan rahul bukhari wa muslim dari hadis asma radhiyallahu taala anhu adapun rahul muslim dari hadis aisyah adalah doa tadi doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal atau di riwayah kalau disebut adab tidak ada kalimat syar memang syar kalau adab A'udzu dikatakan Allahumma inni bika min adabil qabri wa min adabin nari wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terawahu Muslim hadis Aisyah. Yang ketiga adalah hadis yang panjang. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Yaitu hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika menunggu penguburan jenazah dan Rasulullah SAW tidak pernah menyia-nyiakan waktu dimanapun ada kesempatan menasehati kaum muslimin, dinasehati kaum muslimin. Maka ketika berlangsung penguburan, Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana seorang mukmin ketika diwafatkan dan bagaimana seorang kafir ketika diwafatkan. Orang mukmin yang diwafatkan didatangi oleh malaikat-malaikat yang putih bersih bercahaya, membawa kafan yang juga putih bersih, bercahaya dan harum. Kemudian ditarik rohnya dengan lembut, bahkan dipanggil dengan lembut ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, keluarlah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan. Maka keluar mengalir disebutkan dengan tasilu yang maknanya kalau terjemahkan mengalir seperti mengalirnya air dari ceret. Kama tasilul ma seperti mengalirnya air dari tekonya dari ceretnya. Kemudian dimasukkan ke dalam ini rohnya. Dimasukkan ke dalam kafan yang putih bersih tadi dan harum. Dibawa Sampai di pintu langit pertama, malaikat-malaikat di pintu langit itu bertanya-tanya. Ruh siapa ini? Yang harum baunya. Pasti dia adalah orang yang baik. Dijawab Fulan, Ibni Fulan, Ibni Fulan. Dengan tiga namanya. Nama dia, nama bapaknya, nama kakeknya. Selamat datang. Dibukakan pintu langit. Ya, Silahkan Ruh yang tayyib. Ruh yang tayyib. Dengan harum yang tayyib. Dibawa sampai ke langit kedua juga demikian. Ruh siapa ini? Yang demikian harumnya, demikian baiknya. Ila akhir Sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dikembalikan ke dalam kuburnya dibangunkan Baru kemudian ditanya oleh munkar wan nakir. Ini ringkasnya saja. Adapun orang yang kafir maka datang malaikat-malaikat yang hitam dengan kafan yang hitam dan berbau busuk. Kemudian dipaksa rohnya harus keluar. Sedangkan dia tidak mau mati. Maka roh tadi mundur sampai ke ujung-ujung tangan, ujung-ujung kakinya. Nggak mau keluar. Maka dipaksa oleh malaikat tadi dalam keadaan seperti duri di atas jerami atau di atas kapas yang ketika diambil akan terbawa. Betapa sakitnya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, yadribuna wujuhahum wa adbarahum Malaikat tadi memukul wajahnya, memukul belakangnya, bokongnya. Harus keluar. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipaksa. Maka sangat-sangat-sangat sakitnya. Kemudian dimasukkan ke dalam kafan yang hitam. Yang berbau busuk. Dibawa ke langit. Ternyata di pintu langit malaikat-malaikat menyatakan mahada. Apa ini? Ruh yang busuk dengan bau yang busuk. Ya. Maka tidak dibukakan pintu langit. Ya. Dan dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, la yuftahu abwabus sama. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Maka dilemparkan dari langit tadi sampai ke kuburnya. Kemudian dibangun, dibangunkan dan didudukkan dan ditanya dengan pertanyaan yang sama, man rabbuka? Madinuka? An-Nabi Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. وترسل فيه الروح حتى يسأل منكر yas'al عن الإيمان nakir Itulah makna yang dimaksud oleh musannif rahimahullah bahwa kemudian dikembalikan ruhnya dan kemudian ditanya oleh Munkar wan Nakir tentang keimanan dan syariat-syariatnya. Adapun orang yang beriman menjawab dengan tegas Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian dibacakan oleh rawi Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء dibacakan ayat Allah dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah akan menetapkan orang beriman mengokohkan orang beriman dengan jawaban yang kokoh al-qaul tsabit wallahu taala alam Syekh Rabi sendiri menyatakan dengan kalimat dua, qara'a rawi awir rasul. dibacakan oleh rawi atau dibacakan oleh rasul. yakni apakah rafa'ahu kepada nabi atau tidak ini dibahas dalam ilmu hadis tentang sahih atau dhaifnya. Tetapi jelas kalimat itu tersebut dalam riwayat yang sahih tadi apakah dari rawi atau dari rasul alaihi salatu wassalam. Toh itu tetap bermakna tafsir dari ayat ini al-qaul tsabit Mana yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli Allah kokohkan orang beriman dengan ucapan yang kokoh. maknanya ketika ditanya di kuburnya, man rabbuka, man nabiyuk, madinuk akan dijawab dengan qawli tsabit. Wa ammal fajir maka mereka menjawab dengan tidak jelas. Ha ha la adri la adri. سمعت الناس يقولون yaquluna فقلته فضربه بمطرقة من حديد Dalam hadis tadi yang panjang dipukul dengan pukulan dari besi. Fasah siahan menjerit dengan jeritan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali at-taqalan, kecuali manusia dan jin. Kalau ada unta, ada kuda, ada binatang-binatang di situ akan terkejut dengan cerita tadi. Kemudian disempitkan kuburnya sampai terhimpit dan bersilangan tulang-tulang rusuknya. Tulang rusuk begini menjadi begini, bersilangan tulang-tulang rusuknya. Ikhwani fi din, a'azakumullah ila akhiril hadis. Ya. Ini juga dalil tentang adanya azab kubur. Qala berkata Syekh Al-Fauzan, "Qauluhu wa ya'riful mayyitu zair idza zarahu." Dan si mayit mengetahui az orang yang mengunjunginya, yang menziarahinya ketika menziarahinya. Oleh karena itu, kata Syekh Fauzan, disyariatkan ziarah kubur. Ya Li'annal ya ya'nas bizairihi karena mayit merasa senang, merasa tentram dengan diziarahi. Ikhwani fiddina azakumullah. Tetapi disebutkan kalimat berikutnya Wahada min umuril barzakh. Ini perkara yang ada di alam barzakh. Nahnu la naqulu fi umuril akhirah wa umuril barzakh. Kita tidak bisa mengatakan apapun tentang perkara yang bukan di alam kita. Illa ma sabata bihi dalil. Kecuali apa yang sabit di dalam dalil. Liannahu min ilmil ghaib karena itu adalah perkara yang gaib. Tidak mungkin bisa diraba dengan tangan, tidak mungkin bisa dilihat dengan mata, tidak mungkin bisa didengar dengan telinga, tidak mungkin dengan panca indera kita. Tidak mungkin. Itu makna gaib. Illa biqaulillahi ta'ala wa biqaulir rasul alaihi salatu wassalam. Selain itu, kita tidak tahu hal-hal yang gaib. Ayat maka Perkara yang seperti ini la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. la yuqad min hadza anna al-mayyit yutlab minhu syai' kalaupun ada riwayatnya bahwasanya si mayit tadi tahu yang datang senang dengan yang datang gembira tentram dengan yang menziarahinya maka itu pun bukan bermakna kita boleh meminta kepadanya wahai ayahku wahai guruku wahai syekh ya habib Allah, ya wali Allah. kan tahu kami datang kalau tahu kan berarti mendengar kalau mendengar kenapa kita nggak ajak ngomong saja agar dia sampaikan pada Allah taala kita jawab dari dua sisi Sisi pertama riwayat yang menyatakan bahwasanya mayit itu mengetahui orang yang datang menziarahinya dan mendengar orang yang berbicara dengannya, maka ini semua hadis-hadis yang dhaif, enggak ada yang sahih. Barakallahu fiikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, "Innaka la tusmi'ul mauta." Engkau nggak akan bisa memperdengarkan pada orang mati. Siapa engkau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memperdengarkan kepada mayit, apalagi orang lain. Ikhwan ibn azakumullah. Mereka akan membantah, tapi bukankah, bukankah, bukankah akan dibawa beberapa riwayat-riwayat yang masyhur, yang ma'ruf ketika Rasulullah SAW mengajak bicara ahlul qalib. Ahlul qalib adalah orang-orang kafir musyrik yang dilemparkan di qalib Badr. Qalib itu seperti sumur, seperti gelombang di Badr. Ketika bangkai-bangkai mereka sudah mulai membusuk atau hampir membusuk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melemparkannya ke kalib, ke lembah atau ke gelombang besar. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengajak bicara mereka di pinggir kolib kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan pada kami, yaitu kemenangan. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah ancamkan pada kalian? Umar Ibn Khattab menyatakan, Ya Rasulullah, apakah engkau mengajak bicara bangkai-bangkai yang sudah membusuk? Maka Nabi menjawab, mereka sekarang ini lebih mendengar dari kalian dan kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyatakan bahwasanya tidaklah Rasulullah SAW menyatakan mereka lebih mendengar tapi Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya mereka telah mengetahui sekarang ini bahwa apa yang aku katakan adalah hak Aib, Berarti ada dua hadis. Ada hadis yang menyatakan tidaklah mereka atau tidaklah kalian lebih mendengar dari mereka sekarang ini. Yang kedua, hadis Aisyah, "Innama qala sesungguhnya Rasulullah SAW itu hanya saja berkata, sesungguhnya mereka sekarang ini tahu kalau apa yang aku katakan adalah hak." Kata Syekh Rabi, walaupun ucapan Aisyah fihi nawar, Artinya masih ada pembahasan. Karena ini riwayat dari sekian sahabat yang menunjukkan kebenaran ucapan Allah SAW. Maka kalaupun kita menyatakan hadis ini sabit benar-benar ahlul qalib. Musyrikin yang sudah menjadi bangkai mendengarkan ucapan Rasulullah. Tetap kita akan berkata seperti yang ada dalam hadis tadi. Bahwa mereka sekarang ini. Saat itu saja apa buktinya? Kalau mereka mendengar saat itu saja, satu, Umar dan para sahabat mengatakan orang sudah mati, kok ajak bicara? Artinya mereka sudah memiliki akidah yang sama kalau orang mati tidak mendengar. Mereka sudah sering membaca wama anta bimusmi'in man fil Engkau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang sudah dikubur. Engkau tidak akan bisa menjadikan orang dikubur mendengar. Dua ayat. Ayat yang tadi. <clears throat> inna kalatus biul mauta. Wala yasma'u summa du'a. Dan yang kedua. Wa maanta bimusmi'in man fil Ini jawaban pertama. Barakallahu fikum. Bahwasanya mayit tidak mendengar. Bahwasanya orang yang sudah mati hukum asalnya tidak mendengar. Kalaupun ada riwayat seperti tadi, maka itu sementara sesaat ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau tidak kembali kepada hukum asalnya yang Allah katakan dalam Quran wa ma anta bimusmi'in man fil qubur atau innaka la tusmi'ul mauta engkau tidak akan bisa memperdengarkan ucapanmu pada orang mati ikhwani fi din a'azakumullah wa mararada min ahadits bi annahum yasma'un fatuqsar ala tilkal halat maka semua riwayat-riwayat yang terkesan orang mati mendengar maka itu adalah sementara sesaat saja. Seperti hadis yang kedua. Hadis pertama hadis bin Badr. Hadis yang kedua hadis tentang bahwa mereka mendengar kira'ani alihim. Bahwa ketika kalian mengantarkan jenazah dan menguburnya, ketika kalian balik, itu si mayit mendengar langkah-langkah kalian. Perhatikan, kalimatnya ketika kalian pulang. Kalau ketika kalian berangkat, ketika kalian datang, tidak tahu. Mas sabab, apa sebabnya? Karena tadi hadis yang panjang tadi, bahwasanya ketika sudah dikuburkan, dikuburnya, maka rohnya dikembalikan. Dan kemudian datang malaikat munkar dan nekir. Dan ditanya manrabu, saat itu dia mendengar semua apa yang ada di sekitarnya. Barakallahu fikum. Karena rohnya dikembalikan. Tetapi lihatlah kalimat berikutnya dari Syekh. Dari Imam Al-Barbahari. Watusallu bila alam. Kemudian dikembalikan lagi tanpa rasa sakit. Artinya bukan dengan sakaratul maut. Diambil kembali ruhnya, dikembalikan ke tempatnya. Adapun orang-orang mukmin fil illiyin. Adapun orang kafir di tempat yang paling rendah. Asfal Akhwani fi din a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa la yatawassa' fiha madama ruhuhu turad. Idza rufi'at ila 'illiyyin la tadri ma alladhi yahduth 'ala wajhi hadhihi al-ard. Kata Syekh Rabi', maka mereka mendengarkan langkah-langkah kalian ketika ruhnya dikembalikan kepadanya. Dan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan Adapun setelah itu dikembalikan ke illiyin. Maka tidak tahu lagi apa yang terjadi di muka bumi dan tidak mendengar apapun. Ada buku yang membahas khusus masalah ini. Bahwa orang mati tidak mendengar. Ditulis oleh Al-Allamah Al-Alusi dalam kitab yang berjudul Al-Ayatul Bayyinat fi Adami ijtima'il amwat. Saya ulangi, judulnya Al-Ayatul Bayyinat fi Adami Sam'il Amwat. Ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan bahwa orang mati tidak mendengar. Di antaranya dua ayat yang sudah kita baca. Dan juga ayat yang ketiga. Tadi ayat pertama Naam. Innaka la tusmi'ul mauta. Ayat kedua, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Ayat ketiga dalam surat Fatir ayat 14. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian meminta pada mereka, menyeru mereka, mereka enggak mendengar doa kalian. Dan kalaupun mereka mendengar, mereka nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan. Wa yaumil qiyamat yakfuruna bisyirkikum. Bahkan hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Jadi si mayit tadi yang kamu ajak bicara tidak mendengar. Kalaupun pas ketika mendengar tidak akan bisa menjawab, tidak akan bisa mengabulkan permintaanmu. Bahkan nanti yaumul qiyamah akan mengingkari kesyirikanmu. Kenapa engkau minta kepada kami? Kenapa engkau minta kepada saya? Kenapa engkau minta kepada Allah? Yakfuruna bisyirkikum. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Fal Quran yusbit fi ghairi ma ayah annahum la yasma'un. Maka ayat ini menetapkan tidak dalam satu ayat saja bahwa mereka orang-orang mati tidak mendengar. Sehingga Allah menyerupakan orang-orang kafir dengan amwat. Mengapa? Karena tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar peringatan, tidak mau mendengar ayat dan hadis, nggak mau mendengar dakwah Rasulullah, dakwah tauhid, dakwah sunnah, maka Allah katakan amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati, mereka tidak hidup. Engkau wahai Nabi nggak akan bisa mengajak bicara orang yang dikubur. Maksudnya disamakan musyrikin dengan orang yang dikubur, sama-sama tidak mendengar. Ikhwani fi din, muslimin rahimani wa rahimakumullah. ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala bahwa itu adalah alam barzakh yang kita tidak bisa mengetahui kecuali dengan dalil ternyata dalilnya dhaif la yukhad min hadha anna al-mayyit yutlab minhu syai' maka tidak diambil dari berita ini bahwa orang mati boleh kita minta padanya ma dama annahu ya'lam man ya'ti ilaihi limada la natlu minhu hawaijana jangan berkata kalau dia tahu kita datang kenapa nggak minta saja pada dia bukankah dia waliullah bukankah dia habubullah ila akhirih hada lam yashri'hu ini tidak disyariatkan lam yashri'hu Allah al mayyit la yutlab minhu syai' Orang mati tidak diminta dengan permintaan apapun. Maka sahabat yatlubuna minar rasul. Para sahabat saja tidak meminta kepada Rasulullah. Wahuwa rasul. Jelas paling tingginya dari para wali. Ma'annahu hayyun fi qabrihi. Pada Rasulullah SAW juga disebutkan hidup tidak mati. Tetapi dengan hayatan barzakhiyah. Dengan kehidupan di barzakh laisat hiya hayatun dunyawiyah, bukan kehidupan dunia. Qauluhu yatana'amul mu'min fil qadr wa yu'adzabul fajir kaifa syaa'a. Orang mukmin mendapatkan kenikmatan, orang kafir mendapatkan kesengsaraan di kuburnya, maka ini adalah aslul iman. Ini merupakan usul min usulil iman, prinsip-prinsip keimanan yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, seorang muslim mukmin harus percaya, harus beriman tentang adabil qabri wa na'imihi, tentang adab kubur dan kenikmatan kubur. Jangan seperti Mu'tazilah. Khilafan lil Mu'tazilah. Jangan mengingkari seperti mereka-mereka para aklaniyun dan pengingkar-pengingkar sunnah dengan sombong mereka berkata, kalau memang ada adab kubur, kalau memang mereka dibangunkan, saya akan letakkan kamera saya di kuburan. Mau lihat bagaimana ketika didudukkan dan ditanya. Ada anid namanya dalam bahasa Arab. Juhud. Dan itu kafir. Menentang. Menentang terang-terangan. Tidak percaya. Saya mau buktikan dengan kamera saya. Na'udzubillah min dhalik. Sudah kita ulang berkali-kali bahwa kehidupan di barzah tidak sama dengan kehidupan di dunia. Dan orang yang di dunia tidak akan bisa berhubungan dengan yang di barzah dengan cara apapun. Tidak bisa. Oleh karena itulah dinamakan dengan barzah. Apa artinya barzah? Hijab. Terpisah min waraihi barzakhun di belakang mereka ada barzakh ila yaumil qiyamah ila yaumiddin ada barzakh bagaimana ayat tentang dua lautan bainahuma barzakhun la yabghiyan antara kedua lautan itu ada barzakh yang tidak bisa saling melampaui itu makna barzakh maka mereka itu entah dungu atau memang mereka ini ingin mempermainkan agama. Kasihan. Ahlahu mamur. Yang paling manisnya pahit. Kalau dungu ya memang pahit. Apalagi kalau dia memang murtad, mencerca agama, mencemooh agama, mengejek agama. Bahwa asyad wa asyad. dan yang dikembangkan oleh mereka-mereka di dalam kampus-kampus filsafat adalah pemikiran Mu'tazilah. Sehingga rata-rata mereka yang belajar di sana tidak percaya dengan adab kubur. Mereka sama sekali tidak menggunakan akalnya dengan baik dan benar. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa akal yang sehat nggak akan bertentangan dengan hadis yang sahih, dengan ayat yang benar tafsirnya, nggak akan bertentangan. Akal yang sehat akan berkata, Allah ala kulli syai'in qadir. Selesai. Allah menyatakan bainahuma barzakh amin waraihim barzakh. Di belakang mereka ada barzah yang kita nggak bisa melampauinya. Sudahlah. Karena itu perkara gaib maka jangan kamu melangkah masuk ke dalamnya. Jangan masuk di ranah gaib. Itu bukan kekuasaanmu, bukan kemampuanmu, bukan kemampuan akalmu. Jangan sombong. Nggak akan mampu. Allah alam, itu perkara gaib. Apa yang diberitakan oleh Allah kami percaya apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kami percaya karena Allah Maha tahu dan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu la yantiqu hawa itu cerdas namanya wa azabul qabri wa na'imul qabri sabitun bal mutawatir bahkan mutawatir di dalam hadis-hadis annal mayyit imma yu'adda fi qabrih wa imma ayyuna'am mayit di kuburnya imam mendapatkan adab atau mendapatkan kenikmatan. Faman yunkiru adab al-qabri. Kata Syekh Al Fauzan hafizahullah. Wa man yunkir adab al-qabri, siapa yang mengingkari adab kubur wahyu ya'lam bin nusus, padahal dia tahu dalil-dalilnya, tahu hadis-hadis yang sahih, wa ya'lam bil adillah Fahuwa kafir. Qauluman Syekh Al Fauzan dalam Ithaful Qari Bukan ucapan saya. Ucapan ulama. Siapa yang mengingkari adab kubur padahal tahu hadisnya sahih tahu dalam Bukhari dan Muslim tahu mutawatir dalam sekian banyak sanad sekian banyak riwayat kemudian dia menentangnya fahuwa kafir amma ida ankarahu min babit ta'wil adapun kalau mengingkarinya dengan takwil takwil batil atau mengingkarinya dengan taklid ikut-ikutan atau mengingkarinya jahlan karena kebodohan. Maka yang begini belum bisa dikafirkan, paling sedikit dikatakan ahlul bid'ah wa dalalah. Tetapi harus diingatkan, fahada yubayyan lahul haq, harus diterangkan padanya kebenaran. Kalau sudah diterangkan sejelas-jelasnya kebenaran, fa'in asarra kalau dia terus dengan pendapatnya ba'dal bayan setelah dijelaskan maka hakama bi kufri maka dihukumi kafir juga apa takwil takwil batil biasanya katanya itu bukan diadab tapi itu hanya mimpi saja itu takwil namanya kami beriman adab kubur ada tapi bukan berarti dihimpit bumi, bukan berarti dipukul, bukan. Cuma mimpi saja. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Firaun didekatkan atau di, kata mereka yu'raduna an-nar yu'raduna alaihi ghuduwan wa ashiya. Neraka dihadapkan kepadanya pagi dan sore. Ini ayat. Mereka tafsirkan apa? Yu'rad ditunjukkan saja dalam mimpinya. Ah, itu neraka. Pagi tunjukkan lagi, oh itu neraka. Ya Lah hadis tadi mau dibuang kemana? Yuftah abwab ilan nar, dibuka pintu-pintu neraka. Sehingga datang panasnya, datang samumnya, datang apakah ini manam? Coba ungkapkan dengan ucapan yang lebih baik. Itu alam barzah, betul. Ya. Itu alam barzah. Jayid. Ya. Tapi kalau engkau menyatakan tidak, dia tidak merasakan apa-apa, dia cuma mimpi. Nah, ini kadzab, ya. pendusta besar. Kalau mereka berkata saya beriman pada adab kubur, bohong. Kalau beriman pada adab kubur, beriman dengan hadis ini. Bagaimana ditanya oleh Munkar dan Nakir, Bagaimana didudukkan, bagaimana dipukul dengan mitraqah min hadid, bagaimana dihimpit dengan bumi, bagaimana sampai tulang rusuknya bersilangan ila akhir.